محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار Kita lanjutkan pelajaran kitab Sifatul Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha karya Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala Qala rahimahullahu taala Salatul Laili salat malam. Riwayat-riwayat yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seputar bacaan beliau di dalam sholat malam atau disebut dengan sholatul lail atau juga disebut dengan qiyamul lail atau juga disebut dengan tahajud. Qala rahimahullahu taala wa kana sallallahu alaihi wasallam rubbama jahara bil qiraati fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau terkadang mengeraskan bacaannya di dalam salat malam wa rubbama asarra yuqassiru al-qira'ata fiha taratan dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam melirihkan bacaannya. Terkadang beliau membaca bacaan yang pendek wa ahyanan dan terkadang beliau membacanya dengan bacaan yang panjang. Wa yubalagh fi italatiha ahyanan ukhra. Dan terkadang sesekali beliau memanjangkan sholatnya atau bacaannya dengan bacaan yang sangat panjang. Hatta qala Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu an sampai sahabat Abdullah ibn, Ab ibn Mas'ud berkata Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan Suatu ketika aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu malam. Falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amri su'in. Beliau sallallahu alaihi wasallam terus berdiri dan terus berdiri dengan lamanya hingga terbesit di benakku suatu yang buruk. Qila wa ma hamamta maka beliau ditanya oleh perawi, apa yang anda ingat atau apa yang anda besit di dalam benak anda? Qala hamamtu an aqudah wa adhara nabi wa adhara nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku terbesit dalam hatiku untuk duduk dan membiarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat sendiri. Hadis ini riwayat Al Imam Al Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud. Hadis ini yang menunjukkan kepada kita tentang uh, lamanya sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sholat al-lail. qala Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu anhuma Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dhata lailatin faftataha al-baqarah faqultu yarka'u 'inda al-mi'ah thumma mada faqultu yusalli biha fi ra'ataini famada Suatu malam aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya itu salat malam maka beliau membuka dengan bacaan surat Al-Baqarah. Maka aku berkata, berkata dalam hatinya, beliau akan rukuk pada ayat yang ke-100. Thumma mabo. Kemudian beliau melanjutkan. Setelah dilanjutkan, aku berkata, beliau akan rukuk. Ya. Artinya membagi dua. Famabo. Maka beliau lanjutkan kembali. Fakultu yarka'u biha thumma iftatahan nisa faqara'aha. Thumma iftataha Ali Imran faqara'aha. Lalu aku berkata, setelah selesai dari surah Al-Baqarah, maka beliau akan ruku. Kemudian beliau lanjutkan, ke surat An-Nisa. Beliau baca sampai selesai. Masih berlanjut lagi ke surat Ali Imran. Faqara'aha. Maka beliau baca sampai selesai. Yaqra'u mutarassilan. Beliau membacanya dengan mutarassil. Ya artinya Naam tidak lambat dan terus. Ya. Bersambung terus tanpa berhenti-berhenti atau membacanya lambat. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbah. Ketika beliau melewati ayat yang berisikan tasbih, pujian kepada Allah, maka beliau bertasbih. Wa idza marra bi su'alin sa'ala. Ketika melewati ayat yang berisikan tentang permohonan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beliau pun akan meminta doa. Sa'ala. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwadha ketika melewati ayat yang berisikan tentang perlindungan kepada Allah, maka beliau pun akan meminta perlindungan kepada Allah. Semaraka al hadis. Hadis ini riwayat Muslim dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma. Wa qara'a lailatan wa huwa waji'un as-sab'a atwal. Dua hadis yang telah kita baca ini ya menunjukkan panjangnya salat Nabi dalam salat malam. Wa qara'a lailatan wa huwa waji'un as-sab'a atwal. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca di dalam salat atau dalam suatu malamnya dalam keadaan beliau sedang sakit waji'un sakit. Beliau membaca As-Sab'a Atwal, tujuh surat yang panjang. Hadis ini riwayat Al-Hakim dari sahabat Anas bin Malik dan sanatnya dhaif. Hadis ini sanatnya dhaif, tidak sahih. Penukilannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau sakit dan membaca tujuh surat yang panjang. Ini hadisnya dhaif. Adapun hadis yang sebelumnya itu sahih Hadis Hudzaifah riwayat Muslim. Wa kana ahyanan yaqra fi kulli ra'atin bi suratin minha. Hadis ini riwayat Abu Dawud dan An-Nasai dari sahabat Auf ibni Malik Al-Asja'i. Sanatnya sahih. Terkadang Nabi SAW membaca dalam salat malamnya satu rakaat ya, satu surah satu surah dari sab'utwal dari surat yang panjang wa ma ulima annahu qara'a al-qur'ana kullahu fi lailatin qat Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat atau dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu anha. Dan tidak diketahui bahwasanya beliau membaca satu Al-Qur'an penuh dalam satu malam. Nabi SAW tidak pernah membaca satu Al-Quran penuh dalam satu malam. Bal innahu lam yarda dhalika li Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhu. Hina qala lah Bahkan beliau tidak meridhoi Abdullah bin Amr ketika beliau berkata kepadanya, "Iqra'il Iqra'ul Qur'ana fi kulli syahrin." Bacalah olehmu Al-Qur'an hatamkan di setiap bulannya. Kalau ini datang riwayatnya bahwa Nabi SAW beliau membaca Al-Quran khatam 30 juz dalam waktu satu bulan Adapun dalam waktu satu hari atau satu malam ini tidak ada enam riwayatnya sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Auf Ibn Malik atau dari sahabi Aisyah radhiyallahu anhu Qala qultu inni ajidu quwatan Maka aku menjawab menjawab Nabi sesungguhnya aku masih bisa masih mampu Qala faqra'uhu fi 20 lailatan. Kalau engkau masih mampu maka bacalah di 20 malam. 20 malam engkau khatamkan Al-Qur'an. Qala qultu inni ajidu quwwatan. Beliau membalas lagi yaitu yaitu sahabat Abdullah bin Amr. Sesungguhnya aku ya Rasulullah masih kuat, masih mampu. Qala faqra'uhu fi sab'in wa la tazid ala dhalik. Bacalah olehmu satu khatam Al-Qur'an dalam waktu tujuh hari dan jangan kurang dari itu. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr. Dan riwayat yang berikutnya yang rakam sabi' thamin tasi' nomor 7, 8 dan 9 ini semua riwayatnya sama dari sahabat Abdullah bin Amr muttafaqun alaih. Thumma رخص له an yaqra'ahu fi خمسين. Kemudian masih lagi diberikan keringanan oleh Abdullah bin Amr untuk menghatamkannya minimal lima hari. Thumma رخص له an yaqra'ahu fi thalath masih lagi diberikan keringanan untuk menghatamkannya minimal tiga hari. Nah, wanahahu an yaqra'ahu fi aqalli min dalik. Dan setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya dari menghatamkannya kurang daripada tiga hari. Wa'allala dzalika fi qawlihi lah. Hal ini alasannya disebutkan oleh Nabi saw Man al-Qur'an fi aqalli min salasin lam yafqahu. Hadis ini riwayat Alimu Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr dan sanatnya sahih. Lafat ini tidak didapati dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim akan tapi didapati di luarnya di dalam Musnad Imam Ahmad dan sanatnya sahih. Alasannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang menghatamkan Al-Qur'an kurang dari tiga hari maka dia tidak dapat memahaminya wa filafdin dalam lafaz yang lainnya la yafqah man qara'a al-Qur'an fi aqalli min salas hadis ini riwayat at-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Amr sanatnya sahih ini juga termasuk yang di luar dari Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Tidak akan fakih atau tidak akan bisa faham orang yang membaca Al-Quran menyelesaikannya kurang dari tiga hari. Kita akan baca sampai habis riwayat ini sampai sebelum salatul witr. Ya. Qala rahimallahu taala thumma fi qawlihi lah. Kemudian juga dalam sabdanya Nabi berkata kepada Abdullah bin Amr, "Fa inna likulli 'abidin syirratun wa likulli syirratin fatratun." Fa ima ila fa ima ila sunnatin wa imma ila bid'atin. Faman kanat fatratuhu ila sunnatin faqad ihtada wa man kanat fatratuhu ila ghairi dhalik faqad halaka Hadis ini riwayat Al-Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr Nabi SAW memberikan nasihat kepada Abdullah bin Amr Sesungguhnya setiap orang yang ahli ibadah, abid, orang yang sedang mengamalkan suatu amalan ibadah, dia memiliki syirah. Syirah itu disebutkan dalam catatan kaki bikasri syin al-mu'jamah wa tashdid ar-ra dengan mengkasrahkan asyin al-mu'jamah dan juga memberikan tasdid pada huruf ra hiya an-nasyat wal himmah Maknanya adalah an-nasyad kesungguhan, semangat, himmah, tekad yang tinggi. Wasyirratus syabab awwaluhu wahdatuhu. Ya. Dan syirah dari pemuda itu adalah awalnya. Ya. Nah, Fa inna likulli 'abidin syirrah. Maka setiap orang yang beramal dengan ibadah dia memiliki syirrah, semangat. Walikulli syirratin fatrah dan pada masa-masa semangat tersebut ada waktunya fatrah. Fatrah itu adalah masa lemah. Nah, masa turunnya dia. Ad-da'af. Maka ketika masa tersebut, pada masa fatrah tersebut, dia akan berpaling kepada sunnah ataupun bisa jadi dia berpaling kepada bid'ah. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, dia berpaling kepada sunnah ataupun kepada maksiat. Antara dua. Ketika semangat, maka dia di atas ibadahnya. Ketika fatrah, dia turun dan di sana ada dua pilihan, sunnah atau bid'ah atau sunnah atau maksiat. Faman kanat fatratuhu ila sunnatin faqad ihtada. Maka barang siapa yang masa fatrahnya tadi dia menuju kepada sunnah, maka dia telah mendapatkan petunjuk hidayah. Dan barang siapa yang masa fatrahnya tadi waliyadzubillah menuju kepada selain sunnah bid'ah ataupun maksiat faqad halaka maka sungguh dia telah binasa atau dia telah celaka. Qala rahimallahu taala walidzalik kana sallallahu alaihi wasallam la yaqra'ul qur'ana fi aqalli min thalathin. Hadis ini disebutkan diriwayatkan dari Ibnu Sa'ad. Abdullah bin Sa'ad dalam kitabnya Tabaqat Al-Kubra dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu anha dan sanatnya dhaif Hadis ini sanadnya dhaif. Di sebagian nuskhah dari kitab Sifat Salatin Nabi Al-Imam Al-Albani menyebutkan bahwa yukdhafu minal kitab. Hadis ini dihapus dari kitab. Ya, hadis ini tidak disebutkan dalam sebagian nuskhah. Hadis ini dhaif. Taib. Diartikan walidalik oleh karena itu Nabi SAW beliau tidak membaca Al-Quran dengan khatam kurang dari tiga hari. Termasuk dari adab itu adalah tidak menyebutkan hadis yang doaif itu menyandarkannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini faedah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al Qayyim. Ya. Nah, tidak menyandarkannya dan juga tidak menyebutkannya ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sanad atau hadis yang dhaif. Wa kana yaqul Man shalla fi lailatin bi mi'atai ayah fa innahu yaktub fa innahu yaktubu al qanitin al mukhlisin. Hadis ini riwayat Ad-Darimi dari sahabat Abu Hurairah dan sanadnya dhaif. Dan beliau bersabda, ya. Di sini penyebutannya wakana yakul. Kembalikan kepada bumi Rasulullah. Namun di antara adabnya adalah tidak menyebutkan demikian. Barang siapa yang salat di suatu malam dengan membaca 200 ayat. Salat al-lail, bukan salat yang lainnya. Maka sungguhnya dia akan ditulis di sisi Allah termasuk dari orang-orang yang taat, orang-orang yang ikhlas. Hadis ini dhaif wa kana yaqra fi kulli lailatin bi bani Israel wa az-zumar Hadis ini riwayat Ahmad dari sahabat Aisyah dan sanatnya mungkar. Sanatnya mungkar. Mungkar termasuk dari hadis yang doif. Dan beliau membaca dalam malamnya surat Bani Israel dan surat Az-Zumar. Apa yang dimaksud dengan surat Bani Israel? Kalau Az-Zumar ini di juz 2-4. Ya, kalau Bani Israel ini hmm? Al-Isra. Ada yang lain? Anu, sepakat sudah. Bani Israel adalah surat Al-Isra. Nah, mahsan tuh. Surat Al-Isra. Anda bisa lihat nomor di sebelahnya. Ada nomor 17. Iya. Az-Zumar nomor 39. Ini nomor suratnya. Nomor sebelahnya adalah nomor jumlah ayatnya. Bani Israel adalah surat Al-Isra. Qala rahimallahu taala wa kana yaqul Man shalla fi lailatin bimi'ati ayatin lam yaktub minal ghafilin. Hadis ini juga sama dengan hadis yang nomor 5 atau catatan kaki nomor 5. Ya, riwayat Ad-Darimi dari sahabat Abu Hurairah. Ini juga sanatnya mungkar atau sanatnya dhaif. Barang siapa yang salat di suatu malam dengan membaca 100 ayat, maka dia tidak akan dicatat sebagai orang-orang yang lalai. Wa kana ahyanan yaqra fi kulli ra'atin qadra 50 ayatan aw akthar. Hadits ini riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abdullah Ibn Abbas. Dan terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau membaca di dalam setiap rakaatnya pada sholat malam itu sekitar 50 ayat wa taratan yaqra qadra ya ayyuhal muzammil hadis ini riwayat Abu Dawud dari sahabat Abdullah bin Abbas dan sanatnya daif terkadang beliau membaca kisaran surat Al-Muzammil <clears throat> hadis ini daif Qala rahimallahu taala wa ma kana sallallahu alaihi wasallam yusalli al-laila kullah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sholat semalaman suntuk. Ya, dimulai dari sholat isya. Nah, nanti insya Allah kita sebutkan faedahnya sampai sholat atau dikumandangkannya ya sampai terbitnya al fajr as sadiq kumandangkannya ada. ini tidak ada ya. hadis ini riwayat muslim dari sahabat dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu anha dan Aisyah adalah orang yang paling mengetahui tentang keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam ya fi hujratihi ya di dalam keluarganya yang paling mengetahui adalah Aisyah beliau menyebutkan Nabi SAW tidak pernah sholat semalaman suntuk illa nadiran ya kecuali sangat jarang sekali artinya beliau sholat dengan panjang tapi itu sangat jarang sekali dan itu tidak satu malam penuh. Faqad raqaba Abdullah ibn Khabbab ibn al-Ard. Maka telah mengikuti Abdullah ibn Khabbab ibn al-Ard. Ini yang benar adalah Khabbab ibn al-Ard. Abdullahnya itu tidak ada. Jadi antum lingkari dan antum berikan catatan di sampingnya, jangan dicoret. Di sampingnya antum berikan tulisan waswabu biduni dzikr Abdullah aw as sawab bidunihi aw la'alla as-sawab bidunihi seperti itu yang benar tanpa penyebutan nama Abdullah karena Abdullah inilah anaknya padahal yang disebutkan di sini syahida badran itu adalah ayahnya <clears throat> faqad raqaba khabbab ibn al-ard maka ya sebagai bukti dari apa yang telah disebutkan oleh Aisyah Khabbab ibn al-Ard itu mendata, apa mengikuti mengikuti Nabi saw. Wakan wa qad badran ma'a Rasulillah sallallahu beliau termasuk sahabat yang mengikuti peperangan Badar bersama Rasulullah saw. dan sahabat Khabbab ibn al-Ard termasuk sahabat yang masuk Islam di awal-awal Ya, beliau termasuk sahabat yang masuk di awal awal Islam. Dan beliau termasuk dari sahabat yang mustad'afin. Sahabat yang lemah. Ya. Dahulu Abu Bakar As-Siddiq masuk di awal-awal Islam. Ya, maka disebutkan orang tua yang pertama kali masuk dalam Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq namun beliau bukan orang yang mustad'af, bukan seseorang yang mustad'af, yang lemah. Karena beliau termasuk dari orang yang dipandang, dihormati di kaum Quraisy. Adapun Khabbab bin al-Arq ini termasuk yang mustad'afin, yang lemah. Yang ketiga masuk Islam, mereka mendapatkan atau beliau ini mendapatkan siksaan dari kaum Quraisy seperti Bilal bin Abi Rabah, nah, sahabat Yasir, dan yang selainnya disebutkan oleh sebelas sahabat. Dan diantaranya Khabbab bin al-Ard. Dan disebutkan beliau disiksa, ditindih di atau ditempelkan di dinding menggunakan besi sampai dagingnya terkelupas. Nah, wakana disebutkan dalam kitab Syiar Alamun Bala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al wa fi lafdin fi lailatin sallaha kullaha hatta kana ma'al fajr. Ya, beliau ketika itu mengikuti salat Nabi ya, yang lama tadi sampai mendekati al-fajr. Falamma sallama min salatihi qala lahu Khabbab. Ketika Nabi telah salam dari salatnya selesai, maka Khabbab bertanya. Nah, di sini disebutkan Khabbab, ya, bukan Abdullah. Ya, ini yang menguatkan bahwasanya lafaz Abdullah tadi itu tidak tepat Khambab berkata atau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bi abi anta wa ummi. Laqad sallaitu aw laqad sallaita lailata salatan ma ra'aituka sallaita nahwa." Sungguh aku telah melihatmu salat di malam ini dengan satu salat yang tidak pernah engkau lakukan sebelumnya. Faqala ajal. Rasulullah menjawab, "Benar." Innaha salatun Raghibun warahibun. Sesungguhnya sholat ini adalah sholat yang saya mengharap dan saya khawatir. Di sini bahwa dari saya tadi tidak ada. Tapi maknanya adalah salat ini saya merasakan ya mengharap dan saya juga merasakan khawatir. Wa inni sa'altu Rabbi azza wa jalla thalatha khisalin. Mengapa demikian? Sesungguhnya aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbku tiga permintaan. Fa'atani ithnataini wa ma'an wa mana'ani wahidatun. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dua mengabulkan dua doa dan menolak satu doa yang lainnya. Tiga doa diminta Rasulullah, duanya dikabulkan, satunya ditolak. Sa'altu Rabbi alla yuhlikana bima ahlaka bihil umam qablana. Wa fi lafdin alla yuhlika ummati bisanatin. Fa'a'taniha. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak membinasakan kami yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membinasakan umat-umat terdahulu dalam lafaz yang lainnya, aku memohon agar tidak dibinasakan umatku dengan satu tahun atau dalam satu waktu habis tidak ada. Fa'ataniha maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat Muhammad sampai di akhir zaman nanti tidak akan binasa kecuali hari kiamat. Adapun umat-umat yang terdahulu mereka dibinasakan dan diganti dengan umat yang baru. Diutuslah nabi yang baru dan seterusnya. Silih berganti. sa'altu Rabbi azza wa jalla annahu la yadhhar alaina aduwan min ghairina. Dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak dimunculkan musuh yang bukan berasal dari kami fa'ataniha maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tersebut wa sa'altu rabbi alla yulabbisana syi'an famana'aniha dan yang ketiga aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala alla yulabbisana syi'an agar Allah Subhanahu wa taala tidak mencerai-beraikan kami menjadi berkelompok-kelompok Syiah itu artinya kelompok-kelompok. Famana'aniha. Maka Allah Subhanahu wa taala menolak doa tersebut. Hadis ini riwayat An-Nasa'i dari sahabat Khabbab Ibn al-Ard. Sanatnya sahih. Qala rahimallahu ta'ala wa qama lailatan bi ayatin yuraddiduha hatta asbaha wa hiya in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan pada suatu malam Rasulullah membaca satu ayat dan mengulangi mengulangi ayat tersebut sampai di pagi hari. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dalam surah Maidah ayat 118. Biha yarka wa biha yasjud wa biha yad'u. Falamma asbaha qalahu Abu dhar Ya Rasulullah, mazil tatakrah hadil ayat hatta asbah. Wahai Abu Dhar atau wahai Rasulullah SAW, Abu Dhar bertanya, masih engkau membaca ayat ini sampai engkau di pagi hari. Tarka' biha wa tasjud biha wa tad'u biha wa qad 'allamaka Allahu al-Qur'ana kullah. Law fa'ala hadha ba'duna lawajadna 'alaihi. Nah. Qala inni sa'altu Rabbi 'azza wa jalla asy-syafa'ata li ummati fa'ataniha wa hiya na'ilatun insyaallah liman la yusyrik billahi syai'a. Taib hadis ini riwayat An-Nasai dari sahabat Abi Dzar dan sanatnya dhaif. Hadis ini sanatnya dhaif. Taib artinya adalah sungguhnya aku memohon kepada Allah agar umatku itu diberikan syafaat seluruhnya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Wahiyana ilatun dan yang akan memperoleh itu dengan kehendak Allah liman la yusyrik billahi syai'a kepada siapapun mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak berbuat kesyirikan mereka akan mendapatkan syafaat ini secara makna adalah makna yang sahih namun dari sanad hadis ini hadis yang dhaif وقال رحمه الله تعالى وقال له رجل يا رسول الله إن لي جارا يقوم الليل ولا يقرأ إلا قل هو الله أحد يرددها لا يزيد عليها كأنه يقللها فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن hadis ini riwayat Al Bukhari dari sahabat Abi Sa'id Malik Ibn Sinan Al-Khudri. Sanatnya sahih. Seseorang bertanya kepada Nabi atau berkata kepada Nabi saw, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki seseorang tetangga yang dia menegakkan salat malam. Akan tetapi, dia dalam salat malam tersebut tidak membaca kecuali surat Kul huwallahu ahad. Surat Al-Ikhlas yuraddiduha terus diulangi la yazidu 'alaiha dan tidak menambah kecuali surat tersebut ka'annahu yuqalliluha seakan-akan dia itu uh, mencukupkan ya mencukupkan dengan ayat surat tersebut maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya demi jiwaku yang ada di tangan Allah surat tersebut la ta'dilu thuluthal Qur'an menyeimbangi atau senilai dengan sepertiga Al-Quran. Surat Al-Ikhlas senilai di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti sepertiga dari Al-Qur'an. Dalam beberapa riwayat ini menjelaskan kepada kita tentang ya berapa kaifiyah bacaan dalam sholat malam. Ada yang panjang. Nah, ada juga yang pendek sebagaimana yang terakhir. Ya, ini menunjukkan kepada kita tentang faedah yang telah disebutkan oleh Syekh Al-Albani. Terkadang beliau mengeraskan bacaannya, melirihkan bacaannya, terkadang beliau mendekkan bacaannya, memanjangkan dan terkadang sangat panjang sekali bacaan Nabi SAW dalam sholat malamnya. Taib untuk faidah kita akan membaca faidah yang disebutkan oleh Syekh Nubas. Namun faidah ini cukup panjang. Ya, jadi insya Allah akan kita kaji pada pertemuan berikutnya.